Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad Wal akibatu lil muttaqin Wala udwana illa ala zalimin أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعده Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita melanjutkan kajian risalah Hakikatu Al-Manhaj As-Salafi wa hajatu al-ummati al-masatu ilaihi في نجاتها وانتصارها لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سلفيق الظافري حفظه الله تعالى dan masih membahas tentang atau pasal kedua barakallahu fikum tentang imtidad al-manhaj as-salafi. Dan sumber dari manhaj as-salafi adalah Al-Qur'an was sunnah serta ala fahmi as-salafis salih. Barakallahu fikum. Maka landasan ini pasti akan membuahkan beberapa hal kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala yang pertama ialah al-wifaq wal iktilaf bahwasannya seseorang atau dakwah as-sunnah dakwah al-sunnah wal jamaah pasti akan mewujudkan yang namanya persatuan para pengikutnya barakallahu fikum dan dinukilkan kalam yang begitu panjang dari Al-Imam <clears throat> Al-Hafidh Abdul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah dan pada pertemuan sebelumnya juga sempat kami sampaikan beberapa akwal dari a'immah yang lainnya di antara di antaranya adalah kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala yang menyatakan bahwasannya Naam dalam Majmu'ul Fatawa beliau menyatakan wa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku. Apabila satu kaum tafarraqal qaum kaum itu berpecah belah. Naam dalam keadaan sudah ada di atas bimbingan dan sudah ada arahan dari Al-Quran was sunnah dan bimbingan para ulama uha maka konsekuensinya ialah fasadu halaku maka mereka pun pasti akan fasadu halaku mereka akan rusak serta pasti binasa. Itu efek dan dampak yang namanya perpecahan. Mungkin antum akan mengetahui dan bisa mendengarkan cerita dari berbagai saudara-saudara antum yang datang dari berbagai wilayah dari pondok-pondok asalnya bagaimana penyikapan-penyikapan itu terjadi fasadu wahalaku rusak dan dihancurkan barakallahu fikum pendidikan dan tarbiyah yang dengan susah payah dirintis dibangun merintis pendidikan itu bukan perkara gampang dan bukan perkara mudah ya butuh pengorbanan butuh perjuangan yang tidak sedikit keluar biaya, pikiran, waktu, banyak hal. Namun dengan adanya perpecahan maka perjuangan-perjuangan tersebut jadi apa? Hancur. Menjadi hancur. Contohnya dalam fitnah kali ini berbagai peristiwa pengusiran-pengusiran para duat, para asatidah, para mudarrisin dari ma'ahid ahli sunnah. Dari ma'ahad ahli sunnah. Fasadu, rusak. Wahalaku, anak-anaknya ikhwah jadi korban banin wa banat. Wa idha jtama'u, Kemudian kata beliau rahimahullah wa idha jtama'u, namun apabila mereka mau bersatu di atas ad-din, di atas sunnah, di atas bimbingan para a'immah, maka mereka pun salahu wa malaku. Mereka pun akan menjadi baik keadaannya wa malaku dan mereka pun juga akan memiliki dan mendapatkan berbagai masalah, keuntungan dan berbagai maslahat-maslahat yang bisa didapatkan oleh dakwah ini dan juga didapatkan oleh diri-diri mereka. Berbagai manfaat dengan bersatu itu menguat ya, tarbiyah menguat, ta'awun menguat ya, berbagai amalan-amalan ibadah yang dilakukan dengan dengan apa dengan melibatkan banyak orang semuanya akan semakin kokoh. Namun ketika persatuan ini jadi korban maka apa semuanya akan hancur berkeping-keping. Seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Fa innal jama'ata rahmatun. Karena sesungguhnya jamaah persatuan itu pasti mendatangkan rahmat. dan merupakan rahmah. Wal furqatu azab. Dan furqah perpecahan, perseteruan, perselisihan itu merupakan azab. Sebagaimana hal ini pun juga kita saksikan dari sekian dekade atau dari sekian eh, masa fitnah Barakallahu fikum. Bagaimana al-furqa itu menyisakan apa? Menyisakan azab. Ya di antara contoh-contohnya apa? Tadi terjadinya pengusiran, terjadinya penghentian mudarisin wal mudarisat, kemudian terjadinya apa? pemberhentian anak-anak yang eh, nah, diberhentikan anak didik karena anak didik tidak sejalan dengan ustadznya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya penjelasan dari Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Mujahid Hamil Liwa Al-Jarhi wa Ta'dil Fi hadha zaman bihaq Abi Muhammad Rabi' ibn Hadha al Madkhali Hafizahullah Ta'ala Dalam Ta'liqat Ala Tu'unat Al-Syeikh Muhammad ibn Hadi fi unasin abriya mimma yasifuhum bihi Naam. Jadi Syekh Rabi punya karya tulis bantahan terhadap Dr. Muhammad Ibn Hadi yang berjudul Ta'liqat. Yang berjudul Ta'liqat. Nanti kalau antum liburan silakan baca risalah-risalah seperti ini yang biidznillah dengan membacanya akan yukawwi yukawwina wa yuqawwi manhajana biidznillah nah. ta'liq atas celaan-celaan Syekh Muhammad Ibn Hadi terhadap unas abriya terhadap orang-orang yang baik mimma yasifuhum bihi dengan apa dengan sifat-sifat yang ia lekatkan kepada mereka entah dilekatkan dengan sifat sa'afiqah ataupun sebutan-sebutan yang lainnya di sini Syekh Rabi hafizahullah taala menulis memberikan catatan terhadap tindakan Muhammad Ibnu Hadi tersebut yang dititik beratkan pada ucapan beliau ini adalah bagaimana usahanya Muhammad ibnu Hadi dan para pengikutnya dan orang-orang yang semisal dan sejalan dengannya punya upaya yang benar-benar luar biasa, upaya benar-benar sistematis untuk meruntuhkan aslun asil atau asil min usuli ahli sunnati wal jamaah merupakan prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah bahkan prinsip mendasar dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah bahkan dimasukkan dalam bab akidah dan bahkan disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir rahim Allah taala merupakan konsekuensi iman. Barakallahu fikum. Yang mana prinsip ini adalah muqarrarun bil kitabil aziz yang sudah ditetapkan dan diajarkan dalam barakallahu fikum dalam kitab Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yaitu prinsip yang disepakati barakallahu fikum disepakati oleh sahihul mengkul disepakati oleh apa oleh penukilan-penukilan yang sah dari Al-Qur'an sunnah maupun aqwalus sahabah wasarhul ma'kul dan apa disepakati oleh akal sehat dan tidak ada perselisihan di antara ahlul millah kullihim ya, para pengikut agama bahkan agama agama para nabi dan para rasul barakallahu fikum agama para nabi dan para rasul semuanya sepakat untuk apa menjaga persatuan di atas dinillah di atas agama Allah Subhanahu wa taala yaitu prinsip al-ijtima' wa nabdhil furqah والاعتصام بحبل الله جميعا قال العلامة ربيع بن هذا المدخلي حفظه الله مواقفك التي فرقت السلفيين في عدد من ومن تلك المواقف تصريحك لجماعة فركوس الجزائريين بألا يجتمعوا بالسلفيين الذين يدعون إلى الاجتماع مواقفك berbagai sikap-sikapmu wahai Muhammad ibnu Hadi yang sikapmu tersebut farraqat as-salafiyyin memecah belah as salafiyyun ahlu sunnah fi adadin minal buldan di sekian banyak negeri di berbagai penjuru dunia Dan di antara maukif Anda tersebut ialah tasrihuka, ucapanmu yang betul-betul jelas, ucapanmu yang terang-terangan terhadap jamaahnya Muhammad Ali Firkaus dari kalangan penduduk Aljazair agar apa? Jangan mau diajak bersatu. Jangan mau diajak bersatu dengan as-salafiyun yang mengajak untuk ijtima. Jangan mau. Taib. Dan ini pun barakallahu fikum sangat-sangat disayangkan dan ini merupakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala ujian terjadi di fitnah kali ini. Bagaimana keengganan untuk mau bersatu dan mengamalkan bimbingan ulama. Semua para masyaikh di masa ini yang datang ke Indonesia semuanya menyepakati bimbingan Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala untuk bersatu wa nabdzul furqah bersatu dan meninggalkan yang namanya perpecahan. Nah, berbagai apa? Berbagai ajakan-ajakan untuk bersatu dari masyayikh sejak dari daurah al Muzani pertama sampai daurah al Muzani yang kedua Syekh Abdul Ghani Wah Syekh Abbas meminta kepada para asatidah untuk menghubungi asatidah jumhur. Apa tujuannya? Ijtima'. Hatta salam ma raddu alaih. Sampai pun salamnya Ustadz Musa dan salamnya Ustadz Abdul Harith tidak dihiraukan walau yujabu, walau alaih dan tidak dijawab salam tersebut. Padahal salam itu kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala ayuhat talabah naam sababun min asbabil mahabbah. Satu. Yang kedua, barakallahu fikum min asbabi kamalil iman. Salam. Asbabi kamalil iman. Yang ketiga, min asbabi dukhulil jannah. Ya, tiga ini. sebutkan oleh beliau tentang faedah salam dari kitab Riyadhus Salihin. Tiga ini. Ma yujabu alaihi. Gak dijawab. Upaya untuk apa? Untuk bersatu. Mewujudkan apa? Prinsip ahlu sunnah wal jamaah dan ingin membuang jauh-jauh prinsipnya ahlul bid'ah dan ahlul batil wa huwa al furqah wal ikhtilaf Sikap Anda wahai Muhammad ibn Hadi dan ucapan yang betul-betul jelas dan terang-terangan mengajak ikhwah al-jazairiyin jamaahnya Muhammad Ali Firkus untuk tidak mau bersatu. Wahadal kalamu musajjalun bisautik. Dan ucapan ini musajjal, terekam dengan suaramu. Suara Anda. Berarti kalau dari keterangan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala bahwasanya salam itu min asbabil mahabbah sampai salam itu tidak dijawab berarti apa? Berarti tidak mau untuk muncul mahabbah dalam dirinya. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mau menjawab salam sengaja. Tidak mau bersatu, tidak mau mahabbah. Padahal apa ya ikhwan? Padahal mahabbah itu apa? Sebab untuk masuknya hamba ke dalam jannah Allah Subhanahu. Sebab apa? Sebab sempurnanya iman. Dengan sempurnanya iman akan apa? Masuk ke dalam al-jannah. Iya kan? Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah taala dalam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau yakni Nabi Muhammad alaihissalam menyatakan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Berarti iman apa? Sababun min asbabi dukhulil jannah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Berarti apa? Berarti sebab sempurnanya iman itu apa? Saling mencinta. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku kabari kalian tentang sebuah amalan yang kalau kalian kerjakan kalian pun akan saling mencinta. Dengan saling mencinta iman kalian pun akan sempurna. Dengan kesempurnaan iman kalian punya bekal untuk masuk ke dalam al-jannah. Kata Rasul alaihi salatu wasallam apa? Afsyus salama bainakum. Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Lah ini dikasih salam tidak mau jawab. Ish ya akhi. Salafi yang mana yang tidak menjunjung tinggi apa prinsip persaudaraan itu salafi yang mana? Barakallahu fikum. Wa fi'luka hadha. Kata Syekh Hafizahullah ta'ala. Wa fi'luka hadha yukhalifu qaulallahi azza wa jal. Dan tindakan serta perbuatan Anda ini menyelisihi firman Allah Azza wa Jalla fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum fattaqullaha bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala wa aslihu dan perbaikilah dzata bainikum hubungan satu sama lain di antara kalian wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin dan taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman. Kata Syekh Arafat hafizahullah taala dalam nasihat beliau yang beliau sampaikan kepada para doa di Sumatera. Nah, menunjukkan bahwasannya islah barakallahu fikum minal iman atau min maujibatil iman atau kama kala hafizahullah Islah itu adalah bagian dari apa? Bagian dari iman, bagian dari konsekuensi iman. Lah ini diajak islah tidak mau. Barakallahu fikum. Peranggapan bahwasannya bayan yang dilakukan oleh Ustadzuna Abu Abdullah Luqman Hafizahullah Ta'ala tentang kesalahan-kesalahan asatidah itu merupakan bagian dari apa? Merupakan bagian dari pemecah belah yang menjadi sebab sulit terjadinya per persatuan. Sementara Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai apa? Pemersatu. Iya. Mereka beranggapan ingkarul mungkar yang dilakukan oleh ustadzuna hafizahullah taala dan dilakukan oleh para masyayikh yang datang ke daurah alimamul muzani sebagai apa? sebab untuk semakin menjauh semakin sulitnya terjadi persatuan nah lah kalau antum tidak mau diingkari kemungkaran antum ya bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kan gitu Apakah mungkin kita semuanya dipaksa oleh Anda sekalian mengikuti manhajnya Yahudi dan Nasrani? Iya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ayatnya? Ala lisani Daud. Hah, lu'ina? Kaif? Sa'iduni ya ikhwah. lu'ina alladzina kafaru min bani Israel iya ala lisani Daud terus Hah? Wa Isa bin Maryam. Terus? Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Ini diantara sebab mereka dilaknat ini tidak apa tidak mengingkari pengingkaran yang apa yang di e, kemungkaran yang dilakukan. Barakallahu fikum. Suluh itu tidak kemudian apa harus menggugurkan syariat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan syariat amar ma'ruf nahi mungkar itu akan apa akan menyatukan barisan ahlus sunnah dan menyatukan barisan kaum muslimin. Ya mudah-mudahan nanti insya Allah akan apa? Mudah-mudahan jika nanti ada waktu akan kita bacakan kalam Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu taala. Wa ila penjelasan beliau ini sudah pernah kami sampaikan di Masjid Al Ikhlas ketika kajian e, risalah Syekh Ubaid Al Jabiri rahimahullahu taala yang berjudul As-sunnatu makrunatun bil ijtima' wal i'tilaf wal furqatu makrunatun bil furqati wal ikhtilaf. At-Tayyib. Dan sekarang dikesankan. Di antara yang mengesankan ialah siapa? Al Ustadz Abu Rufai' Naam Abdul Mu'ti LC. Iya, mengesankan bahwasanya wa'dul fitnah itu dengan apa? Diam. Diam, diam dan diam. Mereka terus melancarkan perpecahan kita disuruh diam. Mereka melakukan kemaksiatan, nggak boleh diingkari. Mereka melakukan kesalahan, tidak boleh apa? Diingkari. Dan terus mengesankan kepada salafin bahwasanya bimbingan Syekh Al-Bukhari hanya diam, diam, diam. Bas, gak ada bimbingan yang lainnya. Sementara bimbingan untuk bersatu tidak apa? Tidak dijalankan ila yaumina hadha sampai detik ini. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa yukhalifu qaulallahi azza wa jalla dan juga sikap Anda ini wahai Muhammad ibnu Hadi menyelisihi firman Allah azza wa jalla innamal mu'minuna ikhwatun Kaum mukminin, orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah ya, damaikanlah perseteruan yang terjadi antara saudara-saudara kalian wattaqullah dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa yukhalifu qawlan nabi alaihi salatu wassalam dan menyelisihi sabda nabi alaihi salatu wassalam ala ukhbirukum bi afdala min darajati salati was siyami was sadaqah Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Maukah aku kabarkan kepada kalian bi afdali min darajati salati was siyami was sadaqah? Maukah aku Kabarkan kepada kalian, aku sampaikan kepada kalian amalan yang lebih afdal dari derajat salat, puasa serta sedekah. Qalu bala kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah, kabarkan hal itu kepada kami. Qala islahu dzatil bayyin memperbaiki hubungan antara satu sama lain Naam di antara kaum muslimin. Wa fasadu dzatil bayyin hiyal haliqah. Dan kerusakan yang merusak hubungan antara kaum muslimin dengan saudara-saudaranya ialah al-haliqah. Al-haliqah diambil dari kata halq. Apa halq maknanya? Menggundul dan mencukur, memangkas habis apa? Ukhuwah dan memangkas habis yang namanya i iman. Naudzubillahi min dzalik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sedikit yang bisa kita atau sedikit faidah yang kita dapatkan dari kajian usul al-aqaid ad-diniyah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Sulaiman Badukhan hafizahullah taala di Bandung. Nah, Beliau menyebutkan faidah yang disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah taala dalam kitab tersebut kitab apa? Usulul Aqaid Ad-Diniyah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah wa yatarattabu ala dzalika aidha. Maksudnya ialah wa yatarattabu ala al-iman. Ya, yatarattabu ala al-iman. Konsekuensi dari iman atau akibat dari iman itu ialah mahabbatu ijtima'il mu'minin. Suka untuk bersatunya kaum mukminin orang-orang yang beriman. Ini konsekuensi dari apa? Dari iman. Berarti kalau seseorang atau seorang muslim barakallahu kilas balik dari ucapan beliau ini, bimbingan beliau ini, ada seorang muslim yang tidak suka kalau kaum mukminin itu bersatu, berarti imannya nggak beres. Ya, berarti ada cacat pada imannya. Naudzubillah. Kenapa? Karena beliau ini sekarang membahas tentang seputar masalah iman. Wa yatarattabu ala dzalika ai ala iman. Konsekuensi dari iman ialah mahabbatu ijtima'il mukminin. Muncul rasa cinta dari seorang yang beriman untuk apa? Untuk bersatunya kaum mukminin. Dan ini yang kita lihat dari siapa? Dari para masyaikhuna dan dari para ulamauna. Terus mengharapkan apa? Mengharapkan ijtima. Para masyaikhuna di Aden di Yaman. Syekhuna Salah Kantush. Syekhuna Munir. Syekhuna Abbas Al-Jaunah. Ya. Maupun Syekh Abdul Ghani hafizahullah dan para masyayikh kemarin yang barusan datang Syekh Imad, oh, Syekh Ahmad, Syekh Arafat, sa'yu Masya Allah, usaha dan upayanya Masya Allah. Suka dan cinta untuk apa? Bersatunya kaum muslimin, kaum mukminin. Walhath ala ta'aluf. Wattahab. Wa taqatu' serta terus menghimbau, mendorong, memberikan motivasi untuk at-ta'aluf, bersatu. Wat-tahab, saling apa? Mencinta. Sebagai ini apa? Targetnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini himbauan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa adamut taqatu' dan tidak saling putus hubungan. Ini konsekuensi apa? Iman kalau seorang mukmin tidak suka dengan amalan-amalan ini, berarti ada yang cacat pada imannya. Naudzubillah. Wa yabra'u ahlu sunnati wal jamaah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala dan ahlu sunnah wal jamaah baroah. Baroah itu ada unsur apa? Ada unsur bohong, Rasa benci di hati. Wa yabra'u ahlu sunnati wal jamaah minat ta'assubat. Wat tafarruq. Wat tabahud. Ahlu sunnah berlepas diri bara'ah dari apa? Dari sikap-sikap ta'asub Ya. Membela al-wala wal bara tidak di atas Al-Qur'an dan sunnah atau al-wala wal bara terhadap akwal atau kaul yang tidak dibangun di atas Al-Qur'an wa sunnah. Ya. Kemudian at-tafarruq berlepas diri dari segala upaya perpecahan wattabaghud dan tindakan saling benci. Benci itu kan amalan hati ya. Ada di hati. Nah, menjaga hati mereka dari apa? Dari attabagut Ini ahlu sunnah berlepas diri darinya. Wa yarawna. Kata Syekh Sa'idi rahimahullah taala wa yarawna hadhil qa'idata min ahammi qawaidil iman dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini ahlu sunnah wal jamaah meyakini kaidah ini merupakan diantara kaidah-kaidah iman yang terpenting kaidah iman ada sekian banyak di antara yang terpenting adalah ini mahabbatu ijtima' ya wa nabdzul furqah wala yarawnal al-ikhtilaf fil masail allati la tusilu ila kufrin aw bid'atin mujibatan litafarruq serta mereka tidak meyakini ya tidak meyakini al ikhtilaf fil masail perselisihan dalam permasalahan-permasalahan yang tidak sampai mengantarkan kepada kekufuran permasalahan-permasalahan tidak sampai mengantarkan pada kebid'ahan mereka tidak meyakini ini sebagai apa? Sebagai konsekuensi untuk berpecah belah. Barakallahu fikum. Makanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah kita semuanya dihimbau untuk apa? Untuk nah, mengubur hidup-hidup yang namanya hududun nafs harus dilawan mungkin semenjak kita di madrasah atau di mana di ma'had seperti ini ada ketersinggungan-ketersinggungan kita dengan saudara-saudara kita kubur hidup-hidup jangan dibiarkan bertahan di hati kita masing-masing fa inna yumridu qulubana hal seperti ini akan membuat hati kita jadi sakit ya mencintai kalau mencintai persatuan itu adalah konsekuensi iman dan di antara konsekuensi iman benci dengan yang namanya perpecahan permusuhan perselisihan maka oleh karenanya perlu kita latih semenjak apa semenjak di ma'had semenjak sekarang untuk menjadi apa seorang talib yang memprioritaskan persatuan karena itu bagian dari iman menjadi seorang talib yang baroah terhadap perpecahan, baroah terhadap permusuhan, baroah terhadap perselisihan apapun urusannya. Selama urusan tersebut bukan sampai pada aslun min usuluddin, tidak sampai mengantarkan kepada kebedaan dan kekufuran. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pelajaran dan durus dan dalam dars pada di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah beri barakah dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Jalla wa ala menganugerahkan istiqamah kepada kita semuanya sampai wafat nanti. Amin Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi alamin.